Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semua. Kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Tanya Jawab Problema Muslim, yang pada malam hari ini, hari Kamis, di tanggal 18 Robiul Akhir 1434 Hijriah bertepatan 28 Februari 2013 di pertemuan ke-15 kita bersama kembali dengan guru kita yang mulia Al Ustadz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala Baik para pendengar Anas radio, kita sapa terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan ala Abu Umar dan seluruh kawan-kawan di Radio Anas serta kawan-kawan yang merilai acara ini. Tentu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membahagiakan waktu-waktu kehidupan kita semua dan mewarnai kehidupan kita dengan taufik, rahmat, keberkahan dan pertolongan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyu dzalik wal qadiru alaihi. Nah. Iya, para pendengar Anas Radio, mudah-mudahan malam ini kita sudah bersiap untuk mendengarkan tanya jawab problema muslim. Kita tanyakan saja semua permasalahan agama kita bersama guru kita Al Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan uh, melewati kotak surat at anasradio.com atau Yahoo Messenger Anas Radio atau melalui pin BlackBerry 263310D atau Skype bila ingin berdialog di Anas Radio atau sekarang sudah ada WhatsApp di 081317854974. Baik seperti biasa, kita dengarkan dulu untayan hikmah dan nasihat baik dari Al-Quran dan Sunnah dari guru kita yang mulia kepada Ustadz kami persilahkan ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatu lilmuttaqin Wal'udwana illa ala zalimin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan arju najata yawmaddin Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul anbiya'i wal mursalin Sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan sebuah surah di dalam Al-Quran sering kita ulang sering kita baca dan sering kita dengarkan dan dia adalah surah yang insyaallah taala kita semua menghafalkannya terdapat di dalamnya tiga ayat mulia yang di dalam kandungan makna dan manfaatnya terdapat kebaikan bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang muslim dan muslimah pun yang hidup di atas muka bumi ini kecuali ia memerlukan kandungan dari tiga ayat ini. Surah yang saya maksud adalah surah Al-Lail dan tiga ayat yang saya maksud adalah firman Allah Jalla wa Ala فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Adapun orang yang melakukan pemberian dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, membenarkan adanya al-husna, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah kami akan menyiapkan baginya al-yusra, kemudahan. Iya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sebab tiga amalan salih, tiga perkara yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudahan adalah dambaan setiap insan di dalam kehidupan. Adalah suatu bekal yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Seluruh makna dari kehidupan kita hanyalah bermakna dan bernilai dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu kehidupan di dalam menempuh berbagai kesusahan hidup ini. Kita perlu kemudahan di dalam menghadapi berbagai keletihan dan rintangan di dalam kehidupan ini. Kita perlu kemudahan ketika kita berada di alam kubur. Dan sebelumnya kita perlu kemudahan saat sekaratul maut. Dan kita perlu kemudahan tatkala kita bangkit dari kuburan menuju kepada mahsyar. Dan di pada mahsyar kita perlu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai perhara di hari kiamat, kita perlu kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjamin kemudahan untuk tiga orang atau tiga atau seorang yang melakukan tiga perkara yang disebutkan di dalam ayat. Allah telah menegaskan fasanu yassiruhu lil yusra. Pasti kami akan memudahkan dia untuk al yusra. Iya, sini fasanuyassiruhu datang dalam fi'il mudhari' tapi bermana penegasan penegasan perkara bahwa Allah pasti memudahkan dan dibentuk dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan makna terus menerusnya kemudahan itu dari sisi Allah diberikan kepada hamba. Iya, dan yusra ditafsirkan dengan kemudahan, ditafsirkan dengan surga. siapa yang melaksanakan tiga hal yang disebut di dalam ayat, maka itu adalah sebab kemudahannya. Iya. Dan ini tiga sebab kemudahan banyak dilupakan oleh seorang muslim dan muslimah. Karena itu di kesempatan ini saya ingin mengingatkannya secara ringkas. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa man a'ta" Adapun siapa yang melakukan pemberian dia punya kebiasaan berbagi, kebiasaan memberi. Ya, dan ini adalah amalan yang sangat indah. Dan amalan ini kebiasaan memberi bersifat umum, mencakup pemberian dalam bentuk manfaat maupun pemberian dalam bentuk harta. Pemberian dalam bentuk manfaat terkadang dengan ilmu pengetahuan, lisan, tenaga dan pikiran. Iya, dan pemberian dengan harta adalah hal yang dimaklumi. Maka kebiasaan memberi, kebiasaan berbagi, ini adalah hal yang menyebabkan datangnya kemudahan. Siapa yang gemar berbagi ilmu, maka dia akan melihat suatu hal yang menakjubkan dari kemudahan yang Allah berikan. Demikian pula seorang yang gemar membantu dengan tenaga dan pikiran maka Allah akan memudahkannya wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi dan Allah selalu membantu seorang hamba sepanjang si hamba membantu saudaranya demikian pula keutamaan berbagi dalam bentuk harta sangat banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan berbagai keindahan dan kemudahan yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua, dari sebab kemudahan, wattaqa dan dia menjaga dirinya di atas ketakwaan. Sebab ketakwaan ini adalah pintu segala kebaikan. Siapa yang bertakwa, Allah akan membukakan untuknya segala jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar dan ia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuknya jalan keluar, dia adakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang kadang tidak pernah dia sangka. Dan juga Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan banyak lagi dari manfaat ketakwaan dan ini adalah sebab pokok bagi siapa yang dimudahkan dan takwa adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Apabila seorang hamba menjaga dirinya di atas hal ini, maka dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kata sebagian ulama orang yang bertakwa itu tidak pernah menjadi fakir tidak pernah menjadi fakir dia tidak fakir di dalam hatinya dan tidak pula fakir di dalam fisiknya kemudian kemudahan yang ketiga atau kemudahan yang ketiga wasaddaqa bil dan dia mempercayai adanya al husna pahala yang terbaik Al-Husna ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Yang pertama dia menafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua dia menafsirkan dengan surga. Yang ketiga dia menafsirkan dengan pembalasan pahala. Yang keempat ada yang menafsirkan dengan ganti pemberian. Yang kelima ada yang menafsirkan dengan nikmat yang Allah berikan. Yang keenam ada yang menafsirkan salat, zakat, dan puasa. Dalam pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Jauzi di dalam Zadul Masir. Iya. Maka al-husna adalah pahala yang terbaik. Dia kadang diartikan la ilaha illallah sebab ini adalah pokok kebaikan. Diartikan dengan surga. Ya. Dan pokoknya ini adalah keyakinan, adalah ilmu. Siapa yang memiliki tauhid dengan baik, meyakini akan adanya al-husna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya karena itulah jalan yang paling memudahkan untuk seorang hamba adalah dia memperbaiki pemahamannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Dia benahi ibadah-ibadahnya. Dia tumbuhkan tauhidnya kepada Allah. Ya, dan ini adalah pokok yang terindah yang akan memudahkan seorang hamba di dalam segala urusan. kekuatan memberi, kekuatan menahan, dan kekuatan pemahaman. Iya. Kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba adalah dengan kesempurnaan tiga kekuatan ini. Jika boleh sebaliknya, kesengsaraan seorang hamba adalah dengan rusaknya tiga kekuatan ini. Iya, seorang yang rusak kekuatan memberinya akan kehilangan keinginan untuk berbuat baik dan berbagi kepada manusia. Dan seorang yang rusak kekuatan menahannya akan keluar dari jalur dari jalur ketakwaan. Dan seorang yang rusak kekuatan pemahaman dan ilmunya akan mendustakan adanya al Nah itu siapa saja yang menjaga tiga sebab yang tersebut di dalam ayat, Allah akan memberikan kepadanya segala kemudahan dengan berbagai maknanya dan akan menyempurnakan kekuatan untuknya dan akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Semoga ayat-ayat yang agung ini bisa kita renungi dan kita amalkan di dalam kehidupan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua kemudahan taufik dan rahmatnya innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi wallahu taala alam iya ya alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kita uh, akan masuk ke sesi pertanyaan ya Ustadz ini pertanyaan yang pertama masuk dari pangeran andalus di gmail.com Ustadz mau bertanya saya pernah bertemu dengan seorang syiah terus mereka biasa menjelek-jelekan para khalifah khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma terus mereka memberikan dalil yang katanya ada di Sahih Sahihain kalau rumah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dibakar lantaran tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar dan Fatimah sampai akhir hayatnya tidak mau berbicara dengan Abu Bakar dan Umar lantaran sakit hati. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana riwayat tersebut? Apakah ada di Sohihoin atau cuma karangan mereka? Karena saya belum mengaji Sohih Bukhari. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Eh, berkaitan dengan uh, apa yang disebut oleh orang Syiah ini itu bukan suatu hal yang aneh kalau memang beritanya berasal dari seorang Syiah sebab mereka menghalalkan dusta dan menghalalkan uh, penyampaian sesuatu tidak sebagaimana mestinya jangankan terhadap berita terhadap hadis terhadap Al-Quran pun mereka membuat tambahan-tambahan terhadap Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran yang dipegang oleh kaum muslimin di belahan dunia ini itu adalah Al-Quran yang kurang. Mereka punya banyak riwayat tentang Al-Quran. Di antara riwayat mereka di Usulul Kafi, mereka sebut bahwa Al-Quran yang kita punya itu hanya sepertiga dari Al-Quran yang mereka miliki. Itu pun dari sepertiga yang kita miliki ini, menurut mereka, tidak satu huruf pun yang ada di Al-Quran mereka. Iya. Adapun riwayat yang disebut di sini ini termasuk kedustaan terhadap Fatimah radhiyallahu taala anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama dengan kaum muslimat yang lainnya ikut di dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib juga membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Memang betul bahwa Fatimah ada masalah berkaitan dengan masalah warisan dengan Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menetapkan bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan berdasarkan nas dari hadis Nabi sendiri. Iya, dan ini adalah ijtihad dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi bukan artinya beliau ya tidak berbicara dengan Abu Bakar apalagi tidak membaiatnya tidak masuk di dalam pemerintahannya ya dan ini tentunya tuduhan yang sangat keji terhadap seorang sahabat yang mulia apalagi adalah putri Rasulullah SAW di mana Nabi SAW sendiri telah bersabda man mata walaysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah siapa yang mati dan tidak ada di, le di lehernya ikatan bayat terhadap pemerintah maka dia dalam mati dengan mati jahiliyah dan dimaklumi bahwa tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha masuk dari para sahabat dan tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa para sahabat semuanya bersepakat membayat dan menerima Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Iya. Maka riwayat yang disebut di sini itu termasuk dari kantong data-data Syiah yang mereka anggap sebagai pahala karena berdusta di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang orang-orang yang tersesat untuk kembali pada jalan yang lurus dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari segala penyimpangan dan hal yang membahayakan di dalam agamanya. ya Ya. Pertanyaan kedua Ustadz dari Al-Ah Abu Hafiz di Sukabumi, Jawa Barat. Ustadz bagaimana hukum sekolah dasar Islam terpadu? Nah, bolehkah kami menyekolahkan anak di SD Islam terpadu milik PKS? Karena di tempat anak tidak ada SD itu yang bermanhaj salaf. Mohon penjelasan Ustadz. Ya. Ya, berkaitan dengan pendidikan anak, ini adalah tanggung jawab orang tua Iya. Itulah tanggung jawab orang tua. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah uh, seorang yang bertanggung jawab dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Nah, itu hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim dan di dalam hadis Ma'kil bin Yasar riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah thumma lam yahud bi nusika illa harrama Allahu alaihi al jannah tidak ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya suatu tanggung jawab kemudian dia tidak serius di dalam membenahinya kecuali Allah haramkan terhadapnya surga. Iya. Yeah anak itu bagikan lembaran-lembaran putih. Ya kita lah yang mengisinya. Dan guru lah yang mengisinya. Karena itu orang tua harus pandai mendidik anaknya dan pandai memilih guru untuk anaknya. Iya. Karena itu hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Dan dia sekolahkan anaknya di tempat yang diajarkan padanya Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Ya ini yang pokok dan hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Ya. Dan saya sebenarnya tidak tidak membuka uh, pintu di dalam hari ini sebab sekolah-sekolah alhamdulillah itu banyak hanya saja kadang sebagian orang merasa ada kesulitan atau merasa tidak mendapatkan sesuatu padahal kalau dia cari sebenarnya ada kemudahan. Tapi yang dikata seorang di kondisi yang sama sekali dia tidak bisa menyekolahkan anaknya kecuali tempat-tempat yang terdapat kesalahan-kesalahan pemahaman, ya maka ini tanggung jawab besar untuk memasukkannya seperti harus memilih ya hal-hal yang baik saja kemudian dia harus memperhatikan apa-apa yang diberikan di sekolahannya ya, jangan sampai mengeluarkannya dari fitrahnya mengeluarkannya dari kebaikan Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Yusuf di Bandung. Ustadz, saya mahasiswa di Bandung dan selama saya kuliah saya baru mengenal Salafi sedang orang tua di kampung masih menganut aliran NU. Jika nanti di waktu Idul Fitri orang tua meminta untuk pulang, sedangkan kebiasaan ketika lebaran di kampung, muslim yang bukan mahram saling berjabat tangan dan ketika tidak berkunjung ke rumah maka akan diasingkan walaupun secara tidak langsung. Selain itu, menjelang Idul Fitri seringkali diselenggarakan acara-acara bid'ah. Pertanyaan Ustaz, apakah saya harus menuruti perintah orang tua? Sedangkan saya masih lemah menjadi salafin, meskipun sebenarnya saya juga ingin pulang. Dan jika memang saya pulang, apakah sebaiknya yang saya lakukan sehingga tidak mendapatkan modorot yang banyak? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ya, barakallahu fikum. Ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh banyak manusia di masjid. Orang, orang yang berpegang dengan sunnah itu kadang dianggap aneh dan berbeda dengan yang lainnya. Tapi di masa ini juga tatkala seorang mengenal sunnah itu hanya dia bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikuatkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditambah kenikmatan ilmu agama ya maka yang dituntut di masa yang seperti ini kita lebih banyak berlaku bijaksana ya berlaku hikmah berlemah lembut kepada manusia dan mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang yang tidak mengetahui dengan cara yang bijaksana pula ya apabila seorang khawatir terhadap dirinya larut dalam fitnah larut dalam kejelekan dari haknya untuk dia menghindar untuk menjaga dirinya. Sebab penjagaan terhadap diri itu lebih dahulukan daripada dia ingin uh, membenahi orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza taditum." Orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri diri kalian sendiri. Tidaklah membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah. Jadi kalau dia mampu menghindar, maka yang terbaik kalau dia tidak mampu, maka dia laksanakan apa yang sesuai dengan kemampuannya, apa yang paling kecil madaratnya, apa yang paling kecil bahayanya. Ya. Dan hendaknya dia pandai memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Ya, kadang terjadi orang-orang yang baru mengenal sunnah terkesan kaku di dalam menghadapi manusia. Terkesan harus berbeda ya harus berpisah dan itu tidak pasti bukan harusnya kita semakin mendekat dengan manusia bagaimana kita cinta mendapat hidayah kita juga cinta manusia mendapat hidayah ya dan kita ajarkan kepada mereka dengan cara yang hikmah dan bijaksana semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara lah yang bertanya dan memberikan keberkahan untuk kita semua Allah taala ya amin berikutnya Ustadz dari Al Ahardi di Cililitan Ustadz Ana berwirausaha jual kerudung gaul. Yang Ana ingin tanyakan bagaimana hukum menjualnya. Ya. Iya, tentang masalah pakaian atau barang yang dijual. Barang yang dijual itu terbagi tiga. Yang pertama ada yang jelas kehalalannya, ini dalam masalah diperjualbelikan. Dan yang kedua ada yang jelas keharamannya, Oke ini tidak boleh untuk diperjualbelikan. Dan yang ketiga adalah barang yang halal, tapi kadang digunakan untuk hal yang tidak baik, dan kadang digunakan untuk hal yang tidak baik. Kadang digunakan untuk hal yang baik, dan kadang digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, di barang yang ketiga ini, kalau uh, didominasikan digunakan untuk hal yang baik, tidak ada masalah untuk dijual. Ya. Dan kalau kebanyakan manusia menggunakannya untuk hal yang tidak baik, maka ini tidak boleh untuk diperjualbelikan. Dan yang dilihat adalah hukum kebanyakan. Yang dilihat adalah hukum kebanyakan. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Yusti di Jakarta. Ustadz, bagaimana hukum menggunakan nama suami di belakang nama istri? Ya. itu dari kebiasaan yang tidak dikenal di dalam Islam. Bahkan itu budaya berasal dari selain umat Islam. Karena meletakkan nama suami di belakang nama istri, misalnya si istri namanya Fatimah, suaminya nama Muhammad, katakan Fatimah Muhammad, ini adalah penisbatan kepada selain ayahnya. Dan telah terdapat hadit-hadit yang melaknat tentang hal tersebut. Karena itu, ini adalah perkara yang hendaknya ditinggalkan. Karena sedikitnya terdapat dua alasan kuat kenapa kita harus meninggalkannya. Pertama karena itu adalah budaya orang-orang kafir. Yang kedua telah datang hadis-hadis yang bertentangan dengan makna tersebut. Tidak boleh bernisbat kepada selain ayahnya. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ahzul di Makassar. Ustadz, kapan batasan waktu zikir petang? Apakah boleh setelah maghrib umumnya sore hari masih ada aktivitas, misalnya masih di kantor atau perjalanan pulang, bolehkah membaca zikir sore atau petang ini dalam kondisi perjalanan menyetir mobil atau motor atau dalam kondisi yang semisalnya? Ya. Baik, ada dua hal yang perlu dijelaskan dalam pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan waktu zikir petang. Sebagian ulama ada yang memandang bahwa petang itu sudah bermula dari apa namanya Eh, siang hari dan dia mengatakan sore hari. Ya, dia menyebut petang ketika matahari terbenam. Dan ya, ini semuanya adalah pendapat-pendapat. Ya. Dan di dalam penggunaan Al-Quran, memang kata al-masa digunakan untuk makna-makna ini. Ada keluasan. Ya. Dan di antara ulama kita juga yang kita lihat, antara mereka ada yang dikir setelah asar, Nanti mereka ada juga yang dikir setelah maghrib. Nah, kaya insya Allah ta'ala ini adalah bentuk dari keluasan sesuai dengan kemudahan seseorang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah pikir sore ini boleh dilaksanakan di, bersama dengan aktivitas ya apakah dalam kondisi menyetir, berjalan maupun yang lainnya. Tapi perlu saya ingatkan bahwa dikir yang terafdal adalah dikir yang disertai dengan kehadiran hati, konsentrasi terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Muhammad Fitr di Bandung. Ustadz, ketika ada makmum masbuk, kemudian dari beberapa jemaah yang terlambat, ada satu orang yang maju ke depan untuk menjadi imam setelah imam sebelumnya. Dan ini sudah lumrah di beberapa ormas tertentu. Apakah ada dalilnya? Lalu apabila saya ikut sholat di masjid ormas tersebut, saya ikut melakukannya sebagaimana Ustadz pernah membolehkan ikut imam yang melakukan kunus subuh. Padahal saya meyakini tidak melakukan kunus subuh dengan maksud tidak berbeda sendiri dan menjaga persatuan. Sudah benarkah tindakan saya Ustadz? Ya. Ya berkaitan dengan masalah uh, adanya dari jemaah yang masuk kemudian salah seorang dari mereka maju ke depan menjadi imam, ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama kita membolehkan hal tersebut masuk di dalam keumuman hadit-hadit tentang uh, syariat sholat berjamaah. Walaupun saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kalau mereka semuanya dalam masbuk, maka setiap dari mereka melanjutkan sholatnya masing-masing. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة وقار فما أتركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتموا apabila kalian mendatangi sholat datanglah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa apa yang kalian dapatkan dari sholat itu maka sholatlah kalian dan apa yang kalian luput sempurnakanlah nah di sini dikatakan apabila kalian luput sempurnakan jadi suruh menyempurnakan sholatnya ya tidak dikatakan membentuk jemaah sendiri membentuk jemaah baru Ya, ini pendapat yang lebih kuat insya Allah taala. Kalau misalnya seorang datang dan ada jemaah yang masbuk, ya, ada jemaah yang sedang masbuk, mereka sudah membentuk jemaah sendiri, kita baru datang, karena ada masalah kita ikut di dalam hal tersebut, sebab kita hadir dan ada jemaah, maka dari apa namanya keutamaan yang besar di keumuman hadit-hadit tentang keutamaan sholat berjamaah kita boleh ikut di dalamnya. Allah Ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-U Elina Deviana di yahoo.com. Ustadz, bagaimana cara memberikan zakat mal kepada mustahik? Apakah harus melewa, melalui badan amil zakat? Atau dapat kita berikan sendiri kepada fakir miskin? Kalau boleh, apakah harus diserahkan kepada satu orang? Atau boleh dibagikan ke beberapa fakir miskin? Ya. Ya, berkaitan dengan masalah penyerahan zakat. Apabila pemerintah mengharuskan zakat harta diserahkan kepada mereka, maka kita tidak ada pilihan kecuali menyerahkan zakat itu kepada pemerintah agar supaya dikelola oleh pemerintah. Ya, sebab ini memang dasar di dalam permasalahan zakat karena di dalam zakat itu apabila digunakan dengan baik oleh pemerintahan kaum muslimin ya maka akan terbentuk keekonomian yang sangat kuat di kalangan kaum muslimin tidak perlu ada pajak tidak perlu ada yang lainnya ya baik ini yang pertama yang hendaknya diperhatikan tapi kalau di kondisi kita di Indonesia sekarang ini pemerintahan kita tidak mengharuskan zakat itu diserahkan kepada mereka boleh kita bagi sendiri. Maka apabila boleh kita bagi sendiri, maka kita berijtihad untuk sungguh sungguh memilih tempat penyaluran yang terbaik. Ya, penyaluran zakat itu semakin ia memiliki multi manfaat, maka itu semakin utama dan semakin afdal. Yang boleh kita serahkan secara langsung, boleh diberikan kepada orang yang menyerahkannya orang yang terpercaya dan dia mampu menyerahkannya kepada manfaat yang lebih besar. Ya boleh diberikan kepada satu orang saja, dan boleh dibagi-bagi kepada beberapa orang fakir miskin. Dan kalau diberi kepada satu orang, paling fullnya adalah diberi untuk keperluannya selama satu tahun saja. Paling full diberi untuk keperluannya selama satu tahun saja. Ya Allah Ta'ala alam. Iya. Baik Ustaz, ah, pertanyaan berikut ini ada yang live di Skype kita. Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Dengan Abu Haidar di Cilacap. Ya, silakan Allah Abu Haidar. Sigit, ya. Langsung bertanya ke Ustaz Zulkarnain. Ya. Uh, Bismillah. Saya ingin nanya, dewasa ini jarang yang mengamalkan cara meluruskan dan merapatkan soft sholat sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat Anas yaitu menempelkan mata kaki dan bahu dengan sebelahnya. Bahkan di kalangan salafiyin juga banyak yang hanya menempelkan jari kelingkingnya dengan jari e, jempol sebelahnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, hukum meluruskan dan merapatkan soft itu wajib ataukah keutamaan? Yang kedua, apakah meluruskan dan merapatkan soft dengan menempelkan jari kelingking dengan yang sebelahnya sudah mencukupi di dalam pengamalannya. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau Haidar. Ada beberapa hal yang perlu saya terangkan dari pertanyaan yang pertama berkaitan dengan hukum meluruskan soft telah syah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Bashir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Sungguh kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian bercerai-berai. Dalam sebuah riwayat aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Atau Allah akan membuat hati-hati kalian berpecah belah. Ya, dan ini salah satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya meluruskan saf. Ya, mentaswiya as-sufuf, meluruskan saf tersebut. Demikian pula dari kewajiban di dalam saf adalah tidak boleh meninggalkan celah-celah. Ya. Tidak boleh meninggalkan celah-celah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sudul khalal, penuhilah yang kosong." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wala tada furujatil syaitan." Jangan tinggalkan celah-celah bagi syaitan. Ini menunjukkan kewajiban. Hanya saya perlu diketahui bahwa meluruskan, mentaswiyah itu meluruskan adalah hal yang dimaklumi apa yang disebut dengan meluruskan. Demikian pula meninggalkan celah bagi syaitan artinya tidak ada jarak antara uh, seorang dengan seorang yang sholat dengan orang yang di samping kanan dan ya. Ya, jadi kalau dia rapatkan kakinya ke sebelahnya, menyentuh jarinya, itu sudah tidak ada celah. Adapun berkaitan dengan merapatkan uh, uh, tumit dengan tumit atau apa namanya mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, ini ada di dalam hadis, tapi dia adalah bersifat anjuran atau bersifat eh, bersifat kesempurnaan, bersifat kesempurnaan Ya, dan dimaklumi bahwa perintah-perintah syariat itu semuanya dikerjakan apabila hal tersebut memudahkan. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan perkara yang disunnahkan. Dan tidak semua orang yang sholat mudah baginya untuk merapatkan antara mata kaki dengan mata kaki kawannya, ya, bahu dengan bahu kawannya. Ya, tapi yang pokoknya di sini dia berusaha semampu mungkin untuk menjaga dua hal, meluruskan dan tidak meninggalkan celah-celah bagi syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Al-Akhaf dan kepada seluruh muslimin dan muslimat para pendengar sekalian yang mendengarkan acara ini. wabarakatuh. taala alam. Iya. Pertanyaan berikut Ustadz dari al ahfir Daus di Surabaya. Bolehkah minyak wangi atau bibit minyak wangi dicampur dengan alkohol Ustaz? Di mana minyak wangi tersebut nantinya akan disemprotkan ke pakaian yang akan digunakan untuk sholat. Ya. Ya, yang pertama yang perlu ditimbang di sini tentang kata alkohol ini. Sebab orang-orang yang ahli di kimia mengatakan alkohol itu ada dua macam. Ada alkohol yang diminum dan ada yang tidak diminum. Ya, kalau alkoholnya tidak diminum, ini tentunya tidak berkaitan dengan masalah yang kita bahas saat ini. Ya, tapi yang ya, yang di, tidak berkaitan dengan masalah yang dipertanyakan oleh al Daus. Tapi kalau alkohol yang diminum, dia memabukkan, nah inilah yang dilarang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukkan adalah khamar. Kullu muskirin haram dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, jadi kalau dia adalah yang diminum, alkohol itu dari yang diminum, apabila banyaknya pada kadar banyaknya memabukkan, maka memakai sedikitnya pun tidak diperbolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikitnya adalah haram. Ya, karena itu dilihat alkohol yang digunakan dalam mencampur bibit minyak wangi ini alkohol. Di alkohol dari jenis minuman keras yang diminum memabukkan, maka dicampur sedikit saja ke minyak wangi itu tidak diperbolehkan. Itu menjadi hal yang diharamkan. Tapi kalau dia dari alkohol, ya tidak ada kaitannya dengan minuman, bukan alkohol yang memabukkan, maka ini insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Ya. Iya. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari al uhana di Jakarta. Ustadz bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah sholat dan puasa wajib cuma dapat dua hari atau tidak sama sekali tapi dia yakin ada Allah dan bagi dia sholat itu tunggu khusyuk kalau nggak khusyuk buat apa sholat ya silakan Ustaz ya memang hal-hal yang seperti ini kadang terjadi pada sebagian kaum muslimin ya karena kurangnya pemahaman terhadap agama kurangnya kesadaran memahami perintah-perintah syariat. Padahal di dalam sholat itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Dalam puasa itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Dan jiwa itu apabila tidak dibiasakan dengan ketaatan, maka tidak akan datang waktu khusyuk itu. Iya. Dan juga apabila tidak dibiasakan berpuasa, maka dia tidak akan sanggup untuk berpuasa. Maka harus diketahui bahwa agama kita mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariat. Itu tidak keluar dari kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena Allah firman Allah tidak membebani seorang hamba. Tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena itu hendaknya diingatkan supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan salat, apalagi meninggalkan sholat ini adalah bahaya yang sangat besar bagi seorang muslim. Iya, sholat adalah ciri keislamannya. Ciri keislamannya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahad alladhi bainana wa bainahum as salat faman taraka faqad kafar." Ya, perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. hadith Buraidah dalam riwayat At-Tirmidzi semana dengannya hadith dalam riwayat Muslim. Demikian pula puasa ini dari salah satu rukun Islam. Ya. Karena itu hendaknya dinasihati supaya dia bertakwa kepada Allah dan ingat bahwa kehidupan ini hanya sementara. Ya, dan tidak ada yang mengetahui kapan datang ajal, kapan ajal itu datang menjemput. Ya, mungkin sekarang dia menunggu khusyuk hadir, ya, dan dia tidak tahu bahwa ajalnya akan datang sebelumnya. Karena itu hendaknya pendek angan-angan dan hendaknya seorang hamba selalu mengingat kematian dan mengingat bagaimana dia kalau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan segala yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Ya wallahu taala alam. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari saudara Ari di Bogor. Jika ada acara selamatan di rumah mertua, kebetulan saya lagi ke rumah mertua, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah menghindar atau ikut tetapi hati menolak? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kata cara selamatan ini multi makna ya di masyarakat. Ada hal yang memang masuk dalam makna bid'ah yang tidak dibolehkan seperti adalah perkara baru dalam agama dan diniatkan dalam bentuk ibadah. Tidak ada acara selamatan yang sifatnya dari bentuk kebiasaan saja. Ya, hanya dalam bentuk sebagian orang menganggapnya sebagai syukuran. Ya, kalau hal yang seperti itu yang diinginkan dalam bentuk kebiasaan saja ya dari perkara lumrah bukan dikaitkan dengan agama kemudian dilakukan sekali-sekali bukan perkara yang terus-menerus ya maka insya Allah taala menghadirinya kadang-kadang tidak ada masalah ya baik dan bagi siapa yang menghadapi hal-hal yang mungkar ya di sini seorang hamba di masa yang seperti ini diri itu untuk memberikan obat yang baik dengan sikapnya dengan memberikan hikmah dengan menyampaikan ilmu ya sehingga uh, selain dia berada di atas ketaatan dengan menghindari hal yang tidak baik dia juga berdakwah kepada manusia dengan mengajak mereka kepada kebaikan ya wallahu taala alam ya Berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abu Raka, Ayatan Uhro di Brau, Kalimantan Timur. Ustaz bagaimana hukum menjual barang yang pembayarannya dicicil dengan satu harga berdasarkan kesepakatan. Yaitu harga cash dan harga kredit ini sama harganya. Namun kadang ada beberapa pelanggan yang membayar lebih cepat dengan meminta potongan harga. Bagaimana dengan potongan harga yang diberikan penjual karena permintaan pelanggannya Ustaz? Ya, Iya, dalam masalah potongan harga yang seperti ini tidak ada masalah insya Allah taala. Menurut pendapat yang lebih kuat. Memang ada dibahas ya di pembahasan uh, salah satu di pembahasan riba disebut dengan nama ba'wa atau Ya. Apa? Saya akan letakkan sebagian hutangmu. Yang penting kamu segera akan membayar. Oke yang seperti ini kalau memang dia minta ada potongan harga dipercepat ini bentuk dari kedermawanan saya Insya Allah taala tidak ada masalah iya berikutnya Ustadz dari saudara Nuri di Balikpapan Ustadz, sehubungan dengan pemberitaan baru-baru ini, terdapat tukang bakso yang mereka mencampuri daging baksonya dengan daging babi dan yang sejenisnya. Yang mana mereka ketika berjualan tidak menyantumkan nama bakso daging apa dan tidak mencantumkan label halal pada warungnya. Bagaimana kita dalam menyikapinya Ustadz? Ya. Nah, ini termasuk masalah yang merata ya secara umum. Ya sebab di masa sekarang ini kalau ada berita telah menyebar dengan media yang sekarang ini sangat kuat di dalam menyebarkan berita sehingga kadang orang-orang yang baik pun dirugikan di hal tersebut. Ya dan sebaliknya orang-orang yang berbuat kesalahan juga diketahui kesalahannya yang kasalnya yang dilihat di sini adalah kembali kepada keadaan tempat tersebut. Kalau kebanyakan di tempat itu adalah kaum muslimin dan, dan mereka dikenal dengan sembelihan sebagai orang-orang muslim, maka asalnya adalah makanan mereka adalah halal. Itu asal. Kecuali kalau kita uh, menduga besar atau yakin bahwa itu keluar dari kehalalan, maka kita tinggalkan hal tersebut karena ada pengetahuan tambahan. Iya. Maka apa yang dasarnya kaum muslimin maka sembelian mereka adalah halal kalau dia di suatu tempat yang kebanyakannya adalah orang-orang muslim maka ini dilihat kepada apa namanya apa yang mereka campur di situ kalau memang uh, mereka dalam non muslim maka ini asalnya seorang berhati-hati apalagi di kondisi makanan yang dicampur dengan bahan makanan yang diharamkan seperti babi yang jelas diharamkan untuk umat Islam ya wallahu taala alam ya Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Abdurrahman di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ustadz, bagaimana hukum menyaksikan siaran tinju atau gulat dan sebagainya? Ya, Ustadz. Ya, siaran tinju, gulat dan sebagainya. Saya bisa terangkan di sini hanya tinju dan gulat saja. Kalau sebagainya, sebagainya itu banyak. Ya, tinju adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab terdapat untuk mempolimi orang lain. Ya dan tidak diperbolehkan seorang itu mempolimi orang lain. Tidak boleh seorang muslim mempolimi seorang muslim dan tidak boleh pula seorang muslim mempolimi orang kafir. Ya, kebaliman diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siaran tinju ini menontonnya karena dia adalah acara yang diharamkan. Berarti seorang yang menyaksikannya, dia menyaksikan hal yang diharamkan. Iya, dan ini dilarang dalam Al-Quran. Bukan sifat orang-orang yang beriman. Allah sifatkan orang-orang yang beriman. Walladzina hum anizzuri la, la Walladzina la zur. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan kedustaan, kepalsuan. Ya, hal-hal yang keliru, hal-hal yang dosa mereka tidak saksikan. Baik, ada pun gulat, pada dasarnya gulat, musara'ah adalah hal yang dibolehkan. Akan dia dari jenis olahraga yang memang diperbolehkan di dalam syariat kita karena ada kemanfaatannya untuk jihad dan untuk kekuatan kaum muslimin secara umum. Ya maka hal tersebut diperbolehkan. Hanya saja pada pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang gulat ini, yang kalau menampakkan aurat, nah ini perlu di apa namanya perlu dihindari. Kalau dari sisi asal maka dia adalah olahraga yang diperbolehkan. Wallahu taala. Iya pertanyaan berikut dari Al-Ah Abdullah di Jawa Barat. Ustaz, Alhamdulillah saya baru mengenal sunnah. Saya baru sadar berada di jamaah hizbi. Di samping hizbi, banyak penyimpangan dalam akidah yang seperti Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada pendapat ulama salaf. Namun untuk meninggalkan jamaah itu ada hambatan seluruh keluarga besar saya mengikuti jamaah tersebut. Dan semenjak saya berada di jamaah tersebut, saya jadi rajin ibadah dan mencari ilmu Nah, untuk meninggalkannya saya agak khawatir. Jangan-jangan malah saya kembali malas mencari ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Dan mohon jelaskan sejauh mana seseorang itu harus meninggalkan jamaah yang hisbi dan menyimpang dari para ulama salaf. Apakah menunggu ilmu agamanya kuat atau bagaimana Ustaz? Ya. Ya, Barakallah Fik. Alhamdulillah kalau Anda al-akh yang bertanya sudah mengenal sunnah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi uh, nikmat ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di atas tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Memang pemahaman Mu'tazilah dan ya, pemahaman yang menyimpang karena mereka mendahulukan akal di dalamnya selain daripada itu ada penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah kita penyimpangan-penyimpangan besar. Iya. Karena itu ya seorang pada dasarnya adalah dia menjaga dirinya sendiri dia menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya. Saya telah bacakan tadi ayat, Ya yuhalladina aman walaikum anfusakum, Ya yudurukum man dhalla idza itu Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri, diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang menyimpang sepanjang kalian berada di atas hidayah. Iya. Dan kita tidak boleh condong kepada orang-orang yang sudah diketahui bahwa mereka ini keluar dari jalannya lurus. Ya, sebab mereka adalah orang-orang yang membalimi dirinya. Allah telah berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dhalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Dan kalimat sehingga kalian disentuh oleh api neraka ini menunjukkan akibat ya bahaya sehingga bisa mengantar seorang keluar dari jalan Allah sangat jauh sampai dia jatuh dalam neraka waliyadzubillah. Ya, Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, kalau sunnah yang dikenal oleh akhi yang bertanya ini adalah sunnah yang benar, maka dia tidak perlu khawatir untuk menjadi malas. Karena orang yang mengenal sunnah dengan benar, dia pasti akan semakin rajin beribadah dan semakin semakin rajin menuntut ilmu. Ya, karena itu kalau ada seorang yang rusak di dalam ibadahnya atau ada rusak di dalam ilmunya, maka ini kerusakannya pada dua hal rusak dalam metode dia menuntut ilmu atau rusak dalam metode dia dalam mengamalkan ilmu tersebut. Ya maka siapa yang mengenal sunnah hendaknya dia mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar dan semakin rajin dia menuntut ilmu. Dan Alhamdulillah ulama-ulama yang mengajarkan sunnah, da'i-da'i yang mengajarkan sunnah sangat banyak. Dan sekarang ini dimudahkan untuk seorang mengambil manfaat-manfaat dari ilmu sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iya. Dengan berbagai fasilitas yang dimudahkan. Karena itu fasilitas untuk belajar, kemudahan untuk belajar sangatlah banyak sekali. Nah, kemudian yang saya nasihatkan juga kepada lah yang bertanya bahwa uh, seorang itu ya dia wajib menjauhkan dirinya dari kejelekan. Nah, itu yang paling didahulukan. Ya, jangan dia menunggu sampai ilmu yang kuat. Sebab kalau ilmunya saja belum kuat, dia masih berada di suatu arus kejelekan, ya tentunya mungkin saja dia sudah keluar dari arus bisa terbawa arus lagi, bisa, bisa jatuh lagi dalam kejelekan. Tapi dia keluar dari arus dan dia memperkuat dirinya, memperkokoh dirinya sehingga dia mengajak bisa mengajak manusia, mengajak keluarganya kepada kebaikan. Ya, wallahu taala alam. Nah, Baik Ustadz, ini malam ini ada tambahan yang bertanya live. Baik, Al-Ah ya. Faisal Rahman di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Iya. Langsung kedengar, bertanya ke Ustaz Zulkarnain. Ya. Ya, kedengeran. Ya, silakan bertanya langsung ke Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz Ana mau nanya uh, Ana pernah baca artikel tentang hadis membahas tentang 12 khalifah uh, di situ disebutkan uh, sepertinya yang membuat artikel tersebut adalah orang Syiah Ana juga Allah Ana juga, juga kurang tahu tapi di situ disebutkan di hadis tersebut uh, tentang 12 khalifah uh, uh, diriwayatkan disebutkan oleh orang itu diriwayatkan oleh uh, Bukhari, Muslim dan imam-imam uh, riwayat hadis semua. Apa, uh, ah, apakah ada hadis tentang tersebut Ustaz tentang 12 khalifah tersebut? Uh, uh, bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz masalah itu ataupun hanya subhat saja dari mereka ke mereka? Uh, itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya berkaitan dengan haditnya, haditnya memang betul, haditnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kan ada apa namanya khilafah di tengah umat. Ya kemudian kemudian ada uh, kekuasaan, kemudian datang lagi khilafah di akhirnya. Ya, cuman yang menjadi masalah saja manusia yang keliru di dalam memahaminya. Itu saja menjadi masalah. Nah, kalau haditnya adalah hadit yang sahih, dan perjalanan dari umat ini dimaklumi ya Khulafa Rasyidin dikenal ya dari apa namanya uh, masa khilafah mereka ya 30 tahun ya disebut di dalam hadis maaf tadi yang disebut 12 itu pembahasan lainnya 30 tahun berkaitan dengan masalah khilafah ya 30 tahun dan nanti akan uh, disebutkan juga di akhir di hadis-hadis yang lain tentang keluarnya uh, Imam Mahdi di akhir zaman dan beliau dari Eh, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau dan nama ayahnya sama dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya, maka di dalam memahaminya adalah uh, hal yang dibenarkan atau hal yang ada di dalam uh, syariat kita, ada di dalam hadis. Hanya saja orang-orang yang keliru di dalam mengarahkan. Orang-orang Syiah mengarahkan tersebut kepada 12 imam mereka. Ya, dan ini adalah pembatasan yang tidak dibenarkan. Sebab mereka membatasi uh, apa namanya uh, keimaman pada imam 12 mereka tanpa dalil ya dan mereka berlebihan di dalam hal tersebut sampai menyebut iman 12 iman 12 mereka itu mencapai kedudukan para nabi dan para rasul bahkan memiliki sifat-sifat keilahan yang mengetahui yang gaib mengetahui kapan mereka mati dan selainnya dari akidah-akidah kekafiran ya jadi yang paling penting sebenarnya dalam hal ini bagaimana seorang memahami hadis tersebut ini perlu untuk membaca keterangan para ulama ahli sunnah, ulama yang lurus di atas sunnah, ya bukan dari orang-orang yang keliru di dalam memahami wallahu taala alam. Nah. Ya. Baik berikutnya Ustaz dari Al-Ah Abu Muhammad Syahrial di Sangatta, Kalimantan Timur. Ustaz, beberapa ikhwan di sini itu berangkat kerja jam 5 subuh dengan jemputan bis perusahaan. Jika terlambat, bisa ketinggalan jemputan, maka kami tidak bisa ikut sholat subuh berjamaah dengan masyarakat. Maka bolehkah kami sholat berjamaah sendiri di teras masjid saat orang mulai azan di masjid? Atau kita menunggu azan selesai terlebih dahulu? Ya. Ya, kalau mereka ada beberapa orang, ada beberapa orang, maka boleh saja berjamaah ya bersama apabila waktu telah masuk. Sebab yang menjadi pokok memang adalah waktu telah masuk. Ya. Apabila waktu belum masuk, tentunya tidak akan syah sholat tersebut. Tapi di sini karena uh, berjamaahnya dilakukan di masjid, ya maka ini harus diatur dengan masyarakat masjid tersebut. Ya, harus diatur dengan masyarakat masjid tersebut. Ya. Bagaimana uh, baiknya sebab membuat jemaah selain daripada jemaah umum di masjid ini akan menimbulkan perpecahan dan menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya, di tengah manusia. harus ada uh, pengaturan yang baik dan ke apa namanya mengatur pemahaman dan kesepakatan dengan masyarakat masjid supaya tidak terjadi fitnah. Ya, Allah taala. Iya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Fulan di Timika, Papua. Ustadz, pertanyaan pertama, ibu saya dulu belum mengetahui hukumnya tentang nifas. Bahwa bila nifas telah selesai, maka ia telah bersih dan dibolehkan untuk sholat. Sedangkan ibu saya mengikuti perkataan orang kampung, kalau nifas harus 40 hari. Padahal ibu saya sudah bersih dari nifas, kurang dari 40 hari. Jadi ibu saya meninggalkan sholat sampai hari ke-40. Bagaimana hukum meninggalkan sholatnya tersebut Ustaz? Lalu pertanyaan kedua, saya memiliki masalah tentang air madzi Apakah selesai bercumbu dengan istri, air mazi keluar banyak sampai waktu sholat telah masuk. Dan saya ragu di dalam sholat karena merasa ada yang keluar dari kemaluan. Bagaimana hukum saya, hukum sholat saya Ustaz? Ya. Ya, ada pun yang pertama sepanjang Ibu anak yang bertanya tidak mengetahui hukum, maka apa yang telah lalu insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Sebab orang yang jahil berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tidak dipermasalahkan ya Amr bin Yasir eh, beliau pernah sholat dengan tayamum yang keliru atau dengan cara yang keliru beliau berguling-guling di tanah ya setelah itu dia datang kepada Nabi dan Nabi mengajarkannya cara tayamum yang benar nah bersama dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintah kepada Amr bin Yasir untuk mengulangi sholatnya ya karena memang beliau melakukan hal tersebut karena tidak tahu demikian pula ibu di sini yang tidak melakukan sholat karena dia tidak tahu hukumnya, maka insya Allah Ta'ala ini tidak masalah karena udur dengan kejahilan. Ya, yang kedua masalah madi ini, ya madi adalah najis dan harus dibersihkan dengan uh, sebagaimana bersih dari najis dan keluarnya madi itu adalah pembatal wudhu. Ya, pembatal wudhu. Jadi sebelum dia sholat dia periksa kalau sudah bersih maka sudah cukup. Begitu dia sholat dia ya, ragu ada yang keluar, maka keraguan dia tinggalkan. Ya, sebab ragu-ragu, was-was. Ini dari pekerjaan syaitan. Dan seorang jangan membuka untuk dirinya pintu keraguan. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki mengalukan kepada Nabi Sallallahu Sampai yang yansarif hatta yasma sautan aw yajid rihan. Jangan dia keluar dia tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Ya Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ahadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Ustadz, Ana baru mengenal manhaj salaf. Saat ini Ana ingin, Ana akan menikah. Dan calon istri ikut di pengajian PKS. Dan Ana sudah mengingatkan akan bahayanya taklim di sana. Dan calon istri Ana tidak mau meninggalkannya Bagaimana cara menasehatinya Ustaz? Dan apakah anak boleh memutuskan rencana pernikahan ini? Ya. Ya, berkaitan dengan masalah nikah, seorang laki-laki dia memilih siapa saja perempuan yang salihah, yang dia pandang baik agamanya, ya dan dari kebaikan agama seorang perempuan adalah dia lurus di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu ya? adalah pengajian kalau di ya diajarkan kepada fanatik pada golongan tertentu pada mengkultuskan golongan tertentu mengajarkan untuk melakukan demonstrasi atau mengajarkan melakukan demo dan melakukan tindakan taatan terhadap pemerintah atau di kelompok tersebut apa namanya diajarkan akidah-akidah yang keliru maka di, di seorang apa namanya boleh menilai bahwa orang yang terlibat di sana ini tidak e, bagus dari sisi keagamaan. Ya, dan perlu diingat ya bahwa berkaitan dengan masalah bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Menurut kesepakatan ulama. Ya, menurut kesepakatan ulama, kekeliruan pemahaman ini adalah arah dari syaitan untuk berubah agama. Orang yang jatuh dalam maksiat, dia berbuat dosa, ya, kesalahan tapi dia tahu dirinya salah tapi orang yang jatuh dalam bid'ah keliru pemikiran dia memahami dirinya benar ya tidak mengetahui apa kesalahannya karena itu bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat Ya. maka kalau misalnya Allah yang bertanya ingin memutuskan karena dianggap bahwa perempuan tersebut kurang bagus dari sisi agamanya, ya dinasihati kepada hal yang baik tidak ingin dia mengikutinya maka semoga itu menjadi langkah yang bagus ya membawa taufik insyaallah taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya hal yang terbaik. Ya Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Uh Khadijah di Makassar. Ustaz bagaimana hukumnya anak bawaan seorang janda? Apakah masih mahram dengan laki-laki yang menikahi ibunya walaupun terjadi perceraian? Dan apa ada mahram sementara di dalam Islam Ustaz? Ya. Ya. Uh, anak bawaan seorang janda ini apabila menikah dengan seorang apabila ibunya menikah ya maka anak tersebut adalah mahram bagi suami sang ibu sama dengan anaknya sendiri dan ini disebut robiba dalam bahasa Al-Quran ya apabila terjadi perceraian dengan ibunya maka si anak tetap mahramnya si anak tetap mahramnya sebab ini pemahroman yang bersifat selama-lamanya. Ya. Dan memang betul bahwa mahram itu dua macam. Ada tahrim yang sifatnya abadi dan ada tahrim yang sifatnya muqatan, Ya, taukiti. Ada tahrim yang sifatnya selama-lamanya dan ada tahrim yang sifatnya sementara. Ya, ada yang sifatnya sementara. Namun pembahasan untuk anak yang ikut kepada janda ini tidak masuk ke dalam sementara dia menjadi mahram untuk selama-lamanya kalau dia sudah menikah dengan ibu. Yang sementara itu seperti uh, tidak bolehnya seorang menikahi dua perempuan yang bersaudara. Jadi kalau dia sudah menikahi saudaranya, diharamkan untuknya dia menikahi uh, saudara istrinya. Ya, kecuali kalau dia sudah menceraikan istrinya, sudah lepas iddah, kemudian dia nikah lagi dengan saudaranya, itu tidak ada masalah. Ini menjadi dikatakan mahram sementara. Ya, dia di, menjadi haram untuk dinikahi karena dikatakan nikah. Demikian pula tidak boleh menggabungkan pernikahan menikahi seorang gadis dan menikahi pula bibinya. kalau dia nikah dengan seorang perempuan, tidak boleh dia nikahi bibinya. Tapi perempuan itu sudah diceraikan, kemudian dia nikah dengan bibinya, insya Allah hal tersebut tidak ada masalah. Baik. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Arfiani di Gresik, Jawa Timur. Ustadz masalah warisan. Seorang ayah memberikan wejangan sebelum meninggal bahwa harta yang dia tinggalkan sudah dibagi. Maksudnya dibagi tujuh anak. Empat laki-laki, tiga wanita. Satu laki-laki sudah meninggal ustadz. Pembagiannya anak wanita bungsu mendapatkan rumah, sisanya mendapat tanah. Istri si ayah ini masih hidup saat ini. Apakah wejangan seperti ini dianggap warisan ustadz? Dan apa harus dilaksanakan sesuai pesan ayah tersebut? Mohon penjelasannya. Ya. Ya ini bukan warisan ya, ini bukan pembagian warisan, tapi ini adalah uh, masuk di dalam pembahasan uh, hibah atau masuk di dalam pembahasan wasiat. Saya nggak tahu ini uh, dikatakan di sini sebelum meninggal. Ya, ada kemungkinan dia hibah, ada kemungkinan dia wasiat. Jadi kalau dia langsung dibagi sebelum meninggal, langsung dibagi sebelum saya meninggal, maka itu hibah. Tapi kalau si ayah sudah memberikan wejangan nanti setelah meninggal dibagi maka itu wasiat namanya dan di atas dua keadaan apakah dianggap hibah atau dianggap wasiat ini dua-duanya pembagian adalah pembagian yang tidak dibenarkan apa yang diwejangkan oleh ayah di sini ini adalah hal yang tidak diperbolehkan jauh dari keadilan ya warisan kalau ingin dibiarkan setelah orang tua meninggal maka harus dibagi secara warisan tidak boleh dibagi dengan hal yang lainnya kalau ingin dibagi dalam bentuk hibah maka si ayah harus berlaku adil Nah, Rasulullah SAW bersabda Wattakullahu wa'adilu baina awladikum, Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil antara anak-anak kalian Jadi setiap anak diberikan pembagian yang adil untuk anak tersebut Dan keadilan adalah anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan Demikian. Nah. Ya, pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Alvin, Telkomsel. Ustadz, apakah sholat dan ibadah seseorang yang kerjanya berzina dan berjudi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, sholat dan ibadah itu adalah hal yang diterima apabila seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ikhlas dalam melakukan ibadahnya dan yang ketiga dia melakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiga syarat apabila tiga syarat ini terpenuhi maka ibadahnya diterima namun zina dan judi yang dia lakukan ini dari dosa-dosa besar ya akan mengurangi kebaikannya menurunkan keimanannya menjauhkannya kepada Allah dan akan menghambat dia dalam melakukan ibadah menegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab seorang muslim itu tidak akan berkumpul dua hal di dalam hatinya. Allah firman, "Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi." Allah tidak menjadikan dua hati di dalam seorang hamba pada dadanya. Ya, kalau dia gemar untuk ibadah, ada juga gemar bermaksiat, berjudi, maka maksiat-maksiatnya akan menghalangi dia dari ibadah tersebut. Ya, menghalanginya dari ibadah tersebut. Dan sepanjang dia memahami bahwa dirinya keliru, ya, jatuh dalam kesalahan hanya dipertobat kepada Allah Subhanahu wa taala diperbanyak ibadah kepada Allah dia tinggalkan segala sebab yang bisa mengantarnya kepada dosa dan maksiat ya kalau dia sering jatuh dalam zina dia tinggalkan dekat dengan perempuan ya istilah bercampur baur dengan perempuan melihat kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram ya dan sebagainya dia tutup segala pintu yang bisa mengantarnya kepada kejelekan tersebut Allah taala Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Ukasha Sofwan di Makassar. Ustadz, apakah wanita yang melahirkan pada awal bulan Ramadan wajib mengkodok atau bayar fidyah? Ya. Baik. Berkaitan dengan masalah perempuan yang melahirkan, ya apabila dia melahirkan, dia menjalani masa nifas. Ya, menjalani masa nifas. Apabila dia menjalani masa nifas, maka dia dihitung sebagai seorang perempuan yang haid. Dan perempuan yang haid kewajibannya cuma satu, yaitu dia membayar kodok. Kalau membayar fidyah itu hanya pada dua hal saja. Kalau si perempuan menyusui, ya, atau si perempuan sedang hamil. Ya, kalau dia menyusui, menyusui yang dihitung membayar fidyah itu menyusui Eh, dalam keadaan dia tidak nifas atau tidak haid. Kalau dia dalam keadaan nifas atau haid, maka yang dihitung adalah nifas dan haidnya, tidak dihitung menyusuinya. Ya, ada orang yang nifas dan haid, ya apabila terjadi pada seorang perempuan dan dia tinggalkan puasa karena haid dan nifas itu kewajibannya adalah dengan mengkomoknya Allah Ta'ala. Ya, Ustaz pertanyaan berikut ini dari Al-Ahbeni di Jakarta Selatan. Ustadz, apa yang dimaksud dengan manhaj hadadi? Iya. Ya, manhaj hadadi ini ini nisbat kepada seorang yang bersama Mahmud al-Haddad. Seorang yang ekstrim di dalam memahami agama, ya gampang membid'akan orang sampai dia memberi fatwa untuk membakar buku-buku Al-Hafidh Ibn Hajar, Imam Nawawi, dan selainnya. Ya, dan pemahaman orang inilah yang menimbulkan banyak perselisihan di antara manusia ya menyebabkan adanya orang-orang yang beraliran ekstrim ya, dan sebagainya dan banyak dari pokok-pokok penyimpangan ya kelompok dia ini bagi seorang muslim dan muslimah ya dia hendaknya memiliki guru yang baik bagus manhajnya benar akidahnya dan guru ini adalah guru yang gemar menasihatinya, mengarahkannya kepada jalan yang mendekatkannya kepada Allah, menuntunnya kepada surga. Ya, kalau dia menemukan guru yang seperti ini, maka itu adalah sebaik-baik bekal untuknya. Ya, dan hendaknya dia tinggalkan sikap berlebihan, sikap ekstrim. Sebab berlebihan dan ekstrim tidak dibenarkan dalam agama. Ya, tidak dibenarkan di dalam agama bahkan itu adalah sebab kehancuran karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ia kubur gulu bainama ahlakal ladzina qablakum al gulu fid din hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim seperti yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ekstrim dalam agama Allah taala Ya. pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Uh Rahma di Bandung, Jawa Barat. Ustadz, apakah seseorang berdosa? Tidak. Jika ia berbicara dengan lawan jenis, tapi ia tidak bisa tidak melihat wajahnya karena kalau tidak melihat, ia tidak tahu atau tidak dengar apa yang ia bicarakan. Karena ia ini punya masalah dalam pendengaran. Apakah yang seperti ini termasuk darurat Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Ya ini dalam hal yang seperti ini seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan kemampuannya dan jangan dia buka jalan untuk dirinya ya ia dijatuhkan oleh syaitan Ya, perlu diketahui bahwa seorang perempuan tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram ya. sebagaimana perempuan juga laki-laki seorang laki-laki tidak boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahram ya. Allah firman kepada laki-laki, "Kullil mu'mini yaghuddu min absarihim wa Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan untuk kaum mukminat, Allah firman, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ya, perintah menundukkan pandangan ini disebut dalam surah An-Nur. Ya, dan para ulama mengaitkannya dengan fikih mereka bahwa di dalam menundukkan pandangan akan memberikan cahaya di dalam hati. Ya, karena itu jangan tertipu dengan uh, sangkaan seperti yang disebut di sini kalau tidak melihat wajah kurang memahami saya anggap ini bahwa itu termasuk dari bisikan syaitan bahwa seorang kalau dia menundukkan pandangannya dia akan diberikan cahaya dalam hatinya dia akan lebih mudah dalam segala urusannya tapi yang menjadi perkara pokok adalah ketundukannya terhadap syariat kapan dia semakin tunduk kepada syariat Allah akan memudahkan segala urusannya karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala al-abdu da'iman baina ahkam al-awamir wa ahkam al seorang hamba itu selamanya berada antara Tuhan, antara hukum perintah dan antara hukum menerima ketentuan. Iya, kita dalam hidup ini ada perintah, perintah syariat. Ini hukum yang pertama yang berlaku pada kita. Dan kita dalam kehidupan ini ada ketentuan-ketentuan Allah dari nawazil, takdir yang menimpa, kejadian yang menimpa. Dalam menjalankan perintah kita perlu bantuan Allah. Dalam menerima ketentuan dan takdir, kita perlu kelembutan dari Allah. Ya, dan kata Ibnu Qayyim, kelembutan dari Allah akan didapatkan oleh seorang hamba sepanjang dia kuat di dalam melaksanakan hukum-hukum perintah. Semakin dia kuat melaksanakan perintah Allah, maka akan dia dapatkan kelembutan Allah di dalam kehidupan yang melimpahnya. Karena itu kalau dia laksanakan perintah dengan menundukkan pandangannya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkaranya, akan memudahkan perkaranya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan membuka, jangan membuka pintu kejelekan ya bagi diri sendiri yang mungkin akan mengantar kita kepada hal yang uh, kita sendiri akan menyesali nanti akan perbuatan tersebut. Nah, itulah syaitan. Ya, awalnya adalah uh, berbicara, ya kemudian setelah itu uh, melihat, ya kemudian setelah itu Eh, bertemu ya kemudian setelah itu dan setelah itu dan setelah itu ada tahapan-tahapan yang menjatuhkan seorang hamba ke dalam kejelekan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala dosa dan maksiat dan memberikan kekuatan kepada hati dan diri kita semua untuk menapaki tentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Allah Taala. Ya, Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Muhammad Romlan di gmail.com. Ustadz, keponakan Ana sudah sekitar 8 bulan ditinggal pergi suaminya. Karena suaminya menanggung banyak hutang dan akhirnya dia pergi karena selalu dicari di, dan dikejar-kejar debt collector Selama 8 bulan meninggalkan istri dan anaknya, dia tidak pernah memberi nafkah. Akhir-akhir ini debt collector itu sering mengintimidasi istri saya, istrinya, maksudnya keponakan saya, untuk menanyakan keberadaan suaminya Padahal keponakan saya tidak tahu di mana suaminya berada. Karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, keponakan saya minta hulu ke suaminya. Tapi suaminya tidak ada keputusan dan solusi. Bahkan suaminya mengganti nomor HP yang menjadikan komunikasi mereka betul-betul terputus. Karena tidak tahan dengan intimidasi dan sikap suami yang tidak bertanggung jawab, ponakan saya mengajukan gugatan cerai ke KUA. Pertanyaannya Ustadz, kalau nantinya KUA telah memutuskan cerai atas keponakan saya, berapa lama masa idahnya? Apakah empat tahun empat bulan sebagaimana istri yang ditinggal suami atau tiga kali suci sebagaimana perceraian biasa? Ya. Ya baik, jadi ini jalur yang dia tempuh sudah benar, yaitu ke KUA. Sebab urusan yang seperti ini, apalagi setelah 8 bulan dinafkahi, ini sudah lebih dari batasan. Yang paling lama seorang suami meninggalkan istri 4 bulan. Paling lama. Ya, apabila lebih daripada itu, maka si istri boleh menuntut cerai. Dan kalau si istri menuntut cerai ke KUA, dan KUA memisahkan, ya pemisahan akad nikah yang dilakukan oleh negara, oleh pengadilan, itu ada dua bentuk. Ada yang dianggap sebagai hukum talak, dari yang dianggap sebagai hukum selain talak, hukum pemisahan. Kalau talak, maka dia hanya uh, menjalani tiga kali Eh, haid saja. Ya, iya, tiga kali haid. Apabila sudah haid tiga kali, maka sudah lepas iddahnya. Atau tiga kali suci. Dan tapi kalau dianggap oleh KUA dia adalah uh, sekedar dipisahkan karena si suami tidak memenuhi tidak memenuhi syarat nikahnya ya sehingga dituntut oleh si istri dia karena dia tidak memberi nafkah maka ini masuk ke tafrid mungkin saja dia dipisahkan sebulan satu kali haid cukup ya ada mungkin ada ketentuan yang lain ini kembali kepada uh, keputusan yang ditetapkan oleh KUA ya dan saya sendiri saya tidak bisa memberikan jawaban tetap untuk hal ini ya Allah taala ya pertanyaan berikut Ustadz dari saudara Febri Jess di Wonogiri Jawa Tengah Ustadz bertanya tentang hadis ini wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya bisa didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Lalu apa perbedaannya Ustaz dengan kaum musyrikin? Ya. Ya, ini hadits adalah hadits yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, dan hukum yang disebut di dalam hadits demikian terhadap perempuan yang berpakaian tapi mereka telanjang. Kasiatun nisaun kasiatun ariat. Para perempuan yang berpakaian, tetapi mereka adalah telanjang. Ya. Tapi yang disebut di dalam hadis itu, itu tidak disebut bahwa mereka adalah perempuan Muslimah. Eh. Ya. Karena ini hukum berlaku umum untuk siapa saja dari perempuan Muslimah eh, maupun selain Muslimah eh, yang masuk di dalam hal tersebut. Ya karena itu seorang perempuan muslimah hendaknya Eh, menghindari hal-hal yang seperti ini. Adapun perbedaannya dengan kaum musyrikin jelas ya keislaman adalah hal yang membedakan. Ya, keislaman adalah perkara yang membedakan. Tapi dari sisi ancaman yang disebut dalam hadis, ini adalah ancaman yang hendaknya menggetarkan hati setiap perempuan yang jatuh di dalamnya. Allah taala. Ya, pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Uh Lusi di Rawamangun. Ustadz pertanyaan pertama, bacaan duduk di antara dua sujud yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Lalu yang kedua, sholat sunnah qobliyah subuh, apakah harus dilakukan di antara azan dan iqomah? Lalu bagaimana dengan sholat qobliyah zuhur? Ya. Baik, berkaitan yang pertama berkaitan dengan bacaan duduk antara dua sujud. Ya, adalah dia membaca Rabbi Gufirli, Rabbi Gufirli dua kali. Kalau dia baca lebih daripada itu, insyaallah tidak ada masalah. Ini hadithnya yang sahih ada hadits yang lain apa namanya ada doa yang lain lebih masyur daripada itu tapi ada silap mendapat di kalangan ahli hadits tentang keabsahan haditsnya karena di dalam sunatnya ada seorang rawi yang melakukan tadlis ya tapi bagi siapa yang mengamalkannya maka karena dianggap sebagian ulama menguatkan ya Allah taala hal tersebut tidak mengapa nah berkaitan dengan qobliyah subuh apakah harus dilakukan antara adan dan komat? Ya, jawabannya iya, sebab itu adalah waktu pelaksanaannya. Iya, karena uh, dilakukan nah, setelah terbitnya uh, apa namanya fajar subuh. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda rakaat al fajri khairum minat dunya wa fiha. Dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dikaitkan dengan fajar, menunjukkan terkait dengan terbitnya fajar apabila dilakukan setelah terbitnya fajar, insya Allah taala hal tersebut sudah syah. Demikian pula yang Zuhur, ini setelah ter, uh, setelah matahari tergelincir sudah masuk waktu zuhur sebelum pelaksanaan sholat zuhur dilakukan yang zuhur di situ Allah taala ya <clears throat> ya pertanyaan berikut Ustaz dari Al Ah Abu Nai Adi di Purwokerto Ustaz bolehkah anak asuh memanggil om pada bapak asli dan memanggil abi pada bapak asuh untuk sementara waktu sampai dia dewasa Tujuannya supaya tidak bingung antara bapak asli dan bapak asuh. Apalagi rumahnya berdekatan sehingga sering ketemu. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ini tidak diperbolehkan ya. Kalian seperti ini. Dan tidak boleh seorang anak itu memanggil ayah kepada selain ayah kandungnya. Dalam semua hakit-hakit yang melaknat tentang hal tersebut. Ya, ancaman yang besar tentang hal itu. Maka uh, si bapak asuh dia telah berbuat baik masuk anak ya lakukan kedermawanan dan itu adalah hal yang baik insya Allah taala sisa disempurnakan ya tetap diarahkan si anak untuk mengenal ayah aslinya ya kalau dia apa namanya dipanggil ya dengan istilah bapak hanya karena kedekatan ya maka insyaallah taala itu tidak ada masalah ya sebagaimana umumnya kita di Indonesia kadang kita memanggil bapak kepada siapa saja untuk menghormati yang lebih tua Ya, tapi kalau dia adalah ayah, diarahkan kepada mana ayahnya, maka harus kepada ayah kandungnya. Ya Allah Ta'ala. Ya, berikut Ustadz dari Al-Ahfian di Solo. Ustadz, bolehkah kita meminjam uang ke bank atau kredit rumah dengan perjanjian apabila kita bayar sebelum jatuh tempo, maka tidak ada uang lebih atau denda. Akan tetapi apabila kita telat bayar atau sudah lewat tempo, maka kita bayar lebih karena kita denda, kena denda. Kita punya keyakinan kita bisa bayar sebelum jatuh tempo. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Eh, hal yang seperti ini tidak diperbolehkan ya, sebab dari awal dia sudah menyetujui suatu akad yang batil. Sebab so, di depan ada akad, kalau dia terlambat, dia membayar tambahan. Dan ini adalah riba. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata setiap syarat yang tidak di dalam kitab Allah, maka itu adalah syarat yang batil. Walaupun dia adalah syarat syarat. Maka dia di depan dia sepakati akan terima, ini adalah hal yang diharamkan. Nah, oleh seorang muslim masuk di dalam akad, ya, dengan ketentuan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah sekarang kalau seorang berijtihad sungguh sungguh ingin mencari solusi dalam modal ya, untuk kredit maupun selainnya banyak solusi Ya, tapi itulah siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Nah. ya Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ahwahid di Depok. Pertanyaannya, Ustadz berapa takbir apabila kita dalam masbuk? Dalam keadaan satu, imam dalam keadaan ruku. Yang kedua, imam dalam keadaan iktidal. Yang ketiga, imam dalam keadaan sujud. Dan yang keempat, imam dalam keadaan sujud yang kedua dan yang kelima imam dalam keadaan tasyahud. Ya. Ya pada seluruh uh, keadaan yang ditanyakan, ya takbirnya sama saja. Ya bagi seorang yang masuk. Seorang yang masuk yang pertama punya kewajiban untuk atau ikhram Sebab ini adalah takbir pembukaan untuk masuk ke dalam sholat dan tidak syah sholat tanpa takbiratul atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uh, tahrimuh takbir tahrimuh takbir Pengharuman sholat itu adalah dengan bertakbir harus didatangkan takbiratul ihram kemudian takbir yang kedua setelah dia takbiratul ihram maka disunnahkan dia bertakbir mengikuti gerakan imam saat itu kalau imam dia ruku dia takbir untuk ruku. kalau imam dia itu dia takbir sekali lagi untuk tidak kalau dia imam sedang sujud dia takbir sekali lagi untuk sujud Iya. yeah. Jadi dua kali takbir. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua sunnah, tidak mesti, tidak wajib. Kalau setelah takbir takbiratul ihram dia langsung duduk, dia langsung ruku, tidak ada masalah insya Allah. Ya, tapi kalau dia ingin uh, eh, takbir sekali lagi, tidak apa-apa. Nah. Ya, pertanyaan berikut Ustaz. Subhanallah, saya Diana dari Jakarta. Sebagai gadis belia dan baru menginjak usia 20 tahun, dan orang-orang berpikiran di umur segitu adalah umur yang masih sangat labil Ustaz. Saya baru aja berniat untuk memakai jilbab. Karena selama ini saya tidak pernah memakai jilbab. Dan di saat saya ingin melaksanakan niat itu, ada orang yang lebih tua memberi saya nasihat. Dan orang itu adalah seorang non-muslim. Dia bilang begini, kamu yakin mau memakai jilbab? Usia kamu baru segitu loh. Saya bukan melarang, cuma saya nggak mau aja kalau kamu pakai jilbab itu gaya-gayaan atau untuk main-mainan baru pakai dua bulan, besoknya dilepas lagi. Nah yang jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah saya harus mempertimbangkan kembali niat saya? Itu dikarenakan saya takut apa yang uh, orang bilang itu benar. Atau saya bismillah aja semoga itu nggak jadi kenyataan. Iya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum atas niat yang baik ini dan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hidayah dan petunjuk di hati uh, eh, al yang bertanya. Ya, memakai jilbab itu adalah perintah Allah. Yang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah firman kepada Nabi ya, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alaihinna min bihinna Dalika adna yu'rafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan kaum mukminin. Iya, untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Sebab dengan mengulurkan jilbab itu, mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai Muslimah dan mereka tidak akan diganggu. Ya, ini jaminan dari Allah kebaikan bagi orang yang memakai hijab. Ya, dan perempuan ala, uh, para sahabat ketika ayat hijab turun, ya, kesegeraan mereka Langsung mereka mengambil gorden-gorden mereka, kemudian dijadikan sebagai kerudung mereka. Menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu harus diketahui bahwa jilbab itu adalah kemuliaan yang Allah. Muliakan para perempuan dengannya. Ya, adalah penjagaan terhadap dan mereka dalam mahkota di atas kepala mereka. Dan hendaknya diketahui bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti mau bagi seorang hamba. Iya. Dan di dalam menjalankan ketaatan, memang kadang di awal-awal seorang menghadapi hambatan. Tapi kalau dia meyakini wajibnya ya perintah tersebut, kemudian dia bertakwa kepada Allah, ikhlas di dalam menjalankannya, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah di dalam melaksanakan ibadah yang agung ini, dalam menutup aurat, memakai jilbab, pasti dia akan mendapatkan berbagai keindahan dan dia pasti akan melihat ya perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupannya Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan kita semua di atas petunjuk dan tidak perlu kita mendengarkan ya siapapun apakah dia seorang uh, muslimah apalagi dia adalah seorang yang non muslimah menasihatkan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan syariat kita ya sebab kita akan menghadap kepada Allah sendirian yang mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri tidak mempertanggungjawabkan ucapan si A dan si B tapi kita semua akan menghadap kepada Allah sendirian. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad affahum wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Allah mengingatkan. Ya, tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri. Sungguh Allah telah menghitung mereka. Uh, tidak ada seorang apapun yang berada di langit dan di bumi kecuali dia akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung segala uh, amalan mereka dengan sedetail-detailnya dan setiap dari mereka akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendirian. Jadi ini kondisi dan keadaan yang hendaknya kita ingat. Ya dan jangan apa seorang tertipu dengan usia muda. Ya sebab banyak ya anak-anak muda yang lebih dahulu dikuburkan daripada orang-orang tua. Ya karena itu hanya kita semua tahu bahwa ajal tidak datang dan siap menjemput kapanpun sesuai dengan takdir dan kehendak Allah tidak ada mengetahuinya maka kewajiban kita untuk meraih surga Allah mendekatkan diri kepada Allah pada segala keadaan ya itu adalah hal yang dituntut secepat mungkin ya secepat mungkin sepanjang Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan dan waktu Allah taala Baik Ustadz, pertanyaan terakhir dari saudara Dede Nurseha. Ustadz, bagaimana caranya agar tidak patah semangat dalam menghadapi kehidupan? Ya. Ya. Untuk tidak patah semangat dalam menghadapi kehidupan, kita perlu kepada beberapa bekal. Bekal yang pertama adalah kita mengingat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua adalah kita mengingat bahwa salah satu dari ibadah yang agung adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan itu adalah ibadah yang indah. Dan bekal yang ketiga yang harus di eh, ketahui oleh seorang hamba adalah dia mengetahui haramnya berputus asa. Sebab seorang muslim tidak boleh berputus asa. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hidup ini memang ada rintangan, ada ujian dan ada cobaan. Ya, semua yang namanya manusia ada ujian dalam cobaannya. Ada ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Siapapun dia. Ya. Tidak nabi, tidak rasul, orang-orang salih. Ya, tidak si kaya, tidak si miskin, tidak perempuan, tidak laki-laki, ya tidak yang tua, yang besar, semuanya ada ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Ya, karena itu kita harus ya tabah menghadapi kehidupan itu. Dan itulah hari-hari kehidupan dipersilis gantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami persilih gantikan antara manusia. Hari ini ada yang bergembira, besok ada yang menangis terseduh itu. Hari ini ada yang mendapatkan keberuntungan, besok ada yang merugi. Hari ini ada yang hidup, besok ada yang diantar ke kuburan. Ya, hari ini ada seorang yang berada di dalam kelapangan besok di dalam kesempitan dan itulah hari-hari kehidupan ya tapi yang paling penting bagi seorang hamba dia giat beribadah kepada Allah membangun dirinya di atas ketakwaan ya kuat tawakalnya kepada Allah sesuai dengan syariat dan tuntunan ilmu agama dan inilah yang akan memberikan kebaikan untuk dirinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik rahmatnya dan selalu uh, memberikan kemurahan kepada kita semua terhadap kelemahan pada diri-diri kita dan terhadap banyaknya kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua petunjuk dan inayahnya di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam membangun ibadah kepadanya, di dalam meniti jalan menuju kepada surganya. Innahu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan untuk pertemuan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua pengampunan dan rahmatnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga pertanyaan dan jawaban yang terakhir semakin memberi semangat kita untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini, mempersiapkan menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Barakallahu fikum para pendengar Anas radio dengan pertanyaan dari saudara Dede Nurseha Berarti berakhir sudah pertemuan ke-15 tanya jawab problem muslim di Kamis malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Zulkarnain atas perhatian, kesediaan dan kesempatan yang beliau luangkan di acara pada malam hari ini.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.